لله بدأ سوري أريني kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan <clears throat> pembahasan kita pada kitab <clears throat> atau risalah Aslu Sunnah wa atiqaud-din yang berisikan akidah-akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagaimana dituliskan oleh Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi mengambil dari ayahnya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah jami'an. <clears throat> Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa salah satu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah meyakini bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu an merekalah yang kemudian disebut dengan al-khulafa'ur rasyidun dan Nabi juga menyebut al-mahdiyun orang-orang yang mendapatkan hidayah. Selanjutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini sebagaimana tertuang dalam risalah ini wa al ashrah alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum bil jannah على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم jadi di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah meyakini keutamaan al-ashrah sepuluh sahabat yang telah disebut nama-nama mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipersaksikan oleh beliau bahwa mereka adalah ahlu jannah maka kita mengimani dan kita meyakini kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, al-ashrah al mubashirin bil jannah. Sepuluh sahabat yang dijanjikan untuk masuk ke dalam al-jannah. Mereka adalah al-khulafaul arba'ah, khalifah yang empat Kemudian ditambah enam sahabat yang lain. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Sa'idun Sa'id bin Zaid wa Sa'dun Sa'd bin Abi Waqqas wa Ibnu Aufin Abdurrahman bin Auf wa Talhatun dan Talhah bin Ubaidillah wa Amir Fihr yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wa Zubair al mumaddah yakni Az-Zubair bin Al-Awwam Inilah <clears throat> sepuluh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diistilahkan dengan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam al-jannah semasa mereka masih hidup. Sebagian riwayat juga e, menyebutkan sedikit perbeda ada sedikit perbedaan yaitu di sana pula tersebut nabi itu sendiri dan dalam keterangan ulama yang lain juga ada pendapat yang lain selain yang kita sebutkan. Ala kulli hal kita meyakini bahwa mereka semua adalah ahli jannah. Walaupun mereka masih hidup, mereka telah diberi berita gembira untuk masuk ke dalam al-jannah. Kita mengimani hal itu karena Rasulullah SAW telah mengabarkannya dalam hadis yang sahih. Dan hal itu karena tentunya keutamaan dari Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada mereka karena mereka merupakan para sahabat-sahabat mulia. Adapun al-khulafaur rasyidun empat khalifah telah kita sebutkan keutamaan-keutamaan mereka pada pertemuan lalu. Dan adapun enam berikutnya, insyaallah pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan <clears throat> di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sebagaimana di dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Arika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat tidur. Faqala maka beliau pun mengatakan, "Laita rajulan salihan min ashabi yahrusunil lailah." Duhai seandainya ada seorang yang saleh dari sahabat-sahabatku yang menjaga aku di malam ini. Qalat wa sami'na saut silah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Dika itu kami mendengar suara senjata tajam." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, "Man hadza?" Siapa ini? Faqala Sa'ad Ya Rasulullah, jitu ahrusuka. Sa'ad mengatakan, Ya Rasulullah, aku datang. Aku datang untuk menjagamu. Wa fi lafzin akhar waqa'a fi nafsi khawfun ala Rasulullah, faji'tu ahrusuhu. Fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma nam. Dalam lafaz yang lain terdapat pada diriku kekhawatiran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku pun datang untuk menjaga beliau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan saat Nabi Waqqas lalu kemudian beliau tidur ini merupakan salah satu keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai rajulan salihan min ashabi seorang yang soleh dari sahabatku. Dan ketika Nabi berharap kedatangan seseorang yang menjaga, datanglah beliau radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi saw mengatakan kepada Sa'ad, "Irmi fidaka abi wa ummi." Wahai Sa'ad, lemparkanlah anak panahmu ayah ibuku sebagai tebusanmu. Ini juga menunjukkan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas di mana Nabi SAW sampai mengatakan fidaka abi wa ummi tebusan untukmu adalah ayah dan ibuku. Kemudian Talhah bin Ubaidillah disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Qais bin Abi Hazim. Beliau mengatakan raaitu yada Talhata allati waqa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud qad shullat. Aku melihat tangan Talhah yang dipakai untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu perang Uhud telah shullat yakni telah lumpuh tangannya. Ini merupakan salah satu keutamaan Talhah bin Ubaidillah di mana pada peristiwa perang Uhud yaitu ketika Nabi SAW terluka dengan luka yang parah. Beliaulah yang menjaga Rasulullah SAW mengorbankan dirinya demi menjaga Rasulullah SAW sampai tangan beliau terluka bahkan sampai cacat tangan beliau radhiyallahu anhu. Diriwayatkan pula dalam riwayat yang lain dari Abu Utsman An-Nahdi, "Lam yabqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi tilka al-ayyam allati qatala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu Talhah wa Sa'd." Tidak tersisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian hari-hari tersebut yang Nabi berperang padanya, yakni pada perang Uhud, Allahumma alam, tidak tersisa di saat itu kecuali Talhah dan Sa'ad yang menjaga Rasulullah alaihi salatu wassalam berkorban untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keutamaan Talhah radhiyallahu anhu. Adapun Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu an telah disebutkan pula di dalam sahihain Sahih Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz Muslim. An Jabir bin Abdullah qala nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa yawm al-Khandaq tantadaba Az-Zubair. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, pada waktu perang Khandaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabatnya. Fantadaba Zubair, maka tampillah Zubair bin Al-Awwam yang siap untuk diperintahkan oleh Rasulullah SAW perintah apapun. Thumma nadabahum. Kemudian kedua kalinya Nabi menghasung lagi. Fantadaba Zubair. Maka Zubair pun tampil lagi sebagai orang pertama yang siap untuk menerima perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengatakan li kulli nabiyyin hawari wa hawariya az-Zubair. Bagi tiap-tiap nabi ada seorang atau ada sahabat setia baginya. Likulli nabiyyin hawari. Tiap-tiap nabi memiliki sahabat setia. Wa hawari wa hawariya Az-Zubair. Dan sahabat setiaku adalah Az-Zubair. Inilah Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu an. Bagaimana perjuangan beliau di waktu perang Khandaq saat peperangan yang sangat mengerikan ketika itu. Di malam yang sangat mengerikan, ya, Madinah dikepung oleh musuh-musuh. Az-Zubair bin Awam mendapat tugas untuk menyelinap di tengah-tengah tentara musyrikin. Namun demikian, tiada rasa gentar bagi Az-Zubair bin Awam awwam radhiyallahu anhu. Beliau siap untuk menanggung segala risiko sehingga Az-Zubair mendapat suatu uh, predikat yang sangat mulia yaitu sebagai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat setia Rasulullah alaihi salatu wasallam <clears throat> dalam kesempatan yang lain tampak pula keutamaan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an sebagaimana di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim juga dari Az-Zubair sendiri beliau bercerita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata man ya'ti bani Quraidah fayatini bi kharwarihim siapa yang berani untuk pergi ke tengah-tengah Bani Quraidah yakni kabilah Yahudi fayatini bi khabarihim lalu datang kepadaku membawa berita yang ada di tengah-tengah mereka. Fantolaktu, maka pergilah aku. Falamma raja'atu jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawai Faqala fidaka abi wa ummi. Pergilah aku dan ketika aku pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kedua orang tuanya seraya mengatakan fidaka abi wa ummi. Tebusanmu Tebusan untukmu adalah ayah dan ibuku wahai Zubair. Demikianlah keutamaan Zubair dan nampak begitu besar keberanian beliau. Keberanian beliau radhiyallahu anhu. Adapun Abu Ubaidah Ibn jarrah radhiyallahu an telah diriwatkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli ummatin aminan wa inna aminana ayyatuhu ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibn al Jarrah Sesungguhnya tiap-tiap umat ada di sana amin seorang yang paling amanah seorang yang sangat amanah di tengah umat itu. Wa inna aminana dan sungguh seorang yang amin di tengah umat ini. Seorang yang sangat amanah di tengah umat ini wahai umatku adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Diriwayatkan pula di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan jaa ahlu Najran ilan Nabi. Datang penduduk daerah Najran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah ib'ats ilaina rajulan amina. Mereka pun mengatakan ya Rasulullah utuslah kepada kami seorang yang amin. Utuslah kepada kami seorang yang sangat amanah. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab la'asanna ilaikum rajulan aminan haqqa amin. Aku benar-benar akan mengutus kepada kalian seseorang yang amanah dan benar-benar amanah. Fastashrafa lahan nas. Maka dengan Nabi mengatakan seperti itu, orang-orang pun menjadi penasaran siapa dia, siapa dia. Faqala maka Nabi menjawab, maka Hudzaifah menyebutkan Faba'atha Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, inilah keutamaan beliau Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. <clears throat> Ikhwani fiddin rahimakumullah. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat tentang mereka ini melalui sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan asyhadu ala Rasulillah anni sami'tuhu yaqul Aku bersaksi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau benar-benar pernah mengatakan asyratun fil jannah sepuluh orang mereka akan masuk ke dalam al jannah an-nabiyyu fil jannah nabi di dalam surga wa Abu Bakrin fil jannah Abu Bakar di dalam surga wa Umarun wa Umaru fil jannah Umar di dalam surga, wa Uthman fil jannah. Uthman di dalam surga, wa Ali fil jannah. Ali di dalam surga. Wa Talhatun fil jannah. Talhah di dalam surga. Wa Zubair fil jannah. Az-Zubair di dalam surga. Wa Sa'ad bin Malik fil jannah dan Sa'ad bin Malik di dalam surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah dan Abdurrahman bin Auf di dalam surga. Walau syi'tu lasammaitul ashir. Dan kalau aku mau, aku pun akan menyebut orang yang kesepuluhnya. Faqalu man huwa. Akhirnya mereka pun mengatakan siapa dia? Siapa yang kesepuluh? Qala Sa'id bin Zaid. Yang kesepuluh adalah Sa'id bin Zaid. yakni dirinya sendiri. <clears throat> Di dalam riwayat yang lain Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala" bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Abu Bakr fil jannah. Abu Bakar di dalam surga, wa Umar fil jannah. Umar di dalam surga, wa Aliun fil jannah. Ali di dalam surga, wa Utsman fil jannah. Utsman di dalam surga, wa Talhatu Talhatun fil jannah. Talhah di dalam surga, wa Zubair bin Al-Awwam fil jannah dan Zubair bin Al-Awwam fil jannah di dalam surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah dan Abdurrahman bin Auf di surga. Wa Sa'id bin Zaid ibnu Amr bin Nufail fil jannah dan Sa'id bin Zaid di dalam surga wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di dalam surga. Rawahu al-Imam Ahmad riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ikhwani fillah rahimakumullah inilah yang kemudian disebut dengan al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk ke dalam al-jannah mereka mendapat eh, keutamaan yang besar dan ahlus sunnah meyakini keutamaan mereka melebihi para sahabat-sahabat yang lain. Perlu kita ketahui pula bahwa para sahabat yang telah dijamin masuk surga semenjak mereka masih hidup sesungguhnya bukan hanya sepuluh yang tersebut nama-namanya tadi. Bahkan di sana ada sahabat-sahabat yang lain yang tersebut pada hadis-hadis yang lain. Seperti Bilal radhiyallahu an. Begitu pula seorang wanita almaratus sauda, wanita kulit hitam yang bersabar ketika mengalami sakit uh, masru' yakni semacam terkena gangguan jin. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain kita dapati dalam beberapa hadis mereka juga terjamin masuk ke dalam al-jannah. Namun mereka bukan dalam deretan al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah. Bukan dalam deretan sepuluh yang kita sebutkan. Yang sepuluh ini punya keutamaan yang khusus dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut mereka dalam satu deretan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait bab ini, <clears throat> kita perlu ingatkan pula bahwa Sunnah meyakini bahwa tidak boleh bersaksi untuk seseorang masuk ke dalam al-jannah kecuali berdasarkan nas atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ya, ayat Al-Quran. Sehingga tidak boleh bagi siapapun dengan sembarangan mengatakan fulan masuk surga atau fulan syahid atau yang semakna dengan itu yang isinya adalah klaim bahwa seseorang masuk ke dalam al-jannah karena ini adalah urusan gaib ini urusan yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal dan siapa yang diberitahu oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu ketika seseorang menfaris atau mengklaim fulan fil jannah sementara tidak ada dalil berarti dia telah melakukan at taqawul 'ala Allah bighairi ilm. Berbicara pada perkara tanpa ilmu berbicara dalam bab agama dan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan dari Allah Azza wa Jal, tapi tanpa ilmu. Dan ini merupakan dosa besar. Dari sini kita mengetahui salahnya mereka yang sering menyebut bahwa tokoh ini, tokoh itu adalah syahid. Karena ketika menetapkan bahwa fulan syahid artinya menetapkan bahwa bulan fil jannah. Nah, maka ulama melarang hal itu. Ulama melarang hal itu kecuali bila ada dalilnya dalam uh, Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengingatkan bahwa orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik kita katakan narju lahu. Kita berharap untuknya bahwa dia akan masuk ke dalam al-jannah tanpa kita memastikan. Ya. Narju lahu al-jannah. Kita berharap tapi kita la naqta' tidak memastikan. Kita hanya bisa mengharap. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini yang ditegaskan oleh beberapa ulama dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ikhwan Fiddin Rahimakumullah Selanjutnya eh, Para ulama Rahimahumullah Juga menyebutkan Keutamaan-keutamaan sahabat yang lain Seperti Ahlu Badr Para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Ini juga punya keutamaan secara tersendiri. Karena mereka juga telah terjamin masuk ke dalam al-jannah. Allah Azza wa Jal sebagaimana Nabi sebutkan ya innallaha ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum Allah Azza wa Jalla telah melihat siapa saja yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan if'alu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kalian mau. Faqad ghafartu lakum. Aku telah mengampuni kalian. Begitu pula para sahabat yang mengikuti Bayatul Ridwan. Ahlu Bayatul Ridwan. Para sahabat yang ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah yang disebut dengan Bayatul Ridwan yakni ketika itu mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siap ya membela Rasulullah SAW dengan para sahabatnya pada kejadian itu terdengar isu bahwa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yang diutus Rasulullah ke Makkah telah dibunuh oleh orang-orang Makkah. Maka Nabi SAW mengambil bayat para sahabat untuk siap membela, siap mengorbankan nyawa di membela saudaranya. Kemudian berbayatlah mereka di bawah pohon dan dikenang peristiwa itu dengan bayatul ridwan bahkan Allah pun menyebut mereka dalam sebagian ayat. Mereka yang siap untuk membela Utsman radhiyallahu anhu kemudian dijamin pula untuk masuk ke dalam al-jannah. Nabi saw uh, juga menjamin sebagaimana dalam hadis man tahta syajarah falahu jannah siapa yang berbaiat di bawah pohon maka baginya adalah surga. Sehingga mereka yang berbayat berbaiat atau Ridwan punya keutamaan khusus. Ahlu bayat Ridwan. Ikhwani rahimakumullah. Nah. Dengan demikian para sahabat secara umum mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla tapi mereka punya tingkatan yang berbeda-beda. Mereka punya keutamaan yang berbeda-beda. Sebagiannya <clears throat> lebih utama daripada sebagian yang lain. Namun semuanya sampai yang terendah dari kalangan para sahabat ketika dia seorang sahabat dia adalah orang yang mulia. Dia punya keutamaan sohbah Keadaannya sebagai sahabat itu sudah keutamaan besar. Karena Allah Azza wa Jalla telah memuji mereka dalam banyak ayat. radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan di sini, wa tarahhumu ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah meyakini wajibnya tarahum mendoakan rahmat atau at-taradhi mendoakan ridha untuk mereka. Oleh karenanya telah menjadi adat yang baik yang itu merupakan syariat sebetulnya. Ya, telah menjadi kebiasaan yang baik dan itu merupakan syariat. Ketika menyebut nama para sahabat kita pun mendoakan dengan radhiyallahu anhu. Ini akidah sunnah dan itulah prakteknya. Ikhwani fillah rahimakumullah, hal itu karena sekali lagi para sahabat Nabi punya keistimewaan. Keadaannya sebagai sahabat Nabi sudah punya keistimewaan. Seandainya pun mereka adalah orang awam dari kalangan sahabat, bukan ulamanya sahabat, tetap keutamaannya besar dan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din rahimakumullah. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat <clears throat> Sa'id bin Zaid mengatakan لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم walau umira umra Nuh. Sungguh keikutsertaan mereka salah satu dari mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang karenanya wajah mereka terkena debu يعني والله أعلم دبوجها في سبيل الله خير من عمل أحدكم itu lebih baik dari amal seseorang di antara kalian walau umra umra nuhin walaupun seseorang di antara kalian diberi umur panjang seumur Nabi Nuh rawahu Abu Dawud luar biasa ya Seandainya kita diberi umurnya Nabi Nuh dan kita beramal soleh sepanjang itu masih belum bisa menyamai satu kali dari keikutsertaan mereka para sahabat bersama Rasulullah dalam berjihad sabilillah. Ya. Dan ucapan semakna dengan ini banyak diriwayatkan dari para ulama kita. Lama qamu ahadikum ahadihim مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من خير من عبادتكم طول عمركم سمعنا dengan ini. Sebagian mereka ya juga mengatakan seperti itu. Bahkan ketika ditanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an rahimahullah tentang uh, yakni Seorang ulama ditanya tentang Umar bin Abdul Aziz. Seorang ulama ditanya tentang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Apakah Umar bin Abdul Aziz lebih baik daripada Muawiyah? Maka apa jawabnya? Gubarun fi anfi Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz debu yang ada di hidung Muawiyah itu masih lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Muncul pertanyaan seperti itu mungkin wallahu alam karena kebaikan Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu bagaimana sejarah beliau secara ringkas. Seorang ulama, seorang khalifah seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat adil, menjabat sebagai khalifah dalam waktu yang singkat tapi penuh dengan keadilan, sama sekali tidak terlena dengan kedudukannya sebagai khalifah dan berbagai harta yang mungkin dia raup ketika menjabat sebagai khalifah. Bahkan beliau seorang zahid, fadil, alim, wari' dan penuh dengan berbagai kebaikan. Maka timbul pertanyaan, apakah beliau lebih baik atau Muawiyah? Maka ulama tersebut mengatakan dengan tegas, "Gubarun fi anti Muawiyah khairun min Umar ibn Abdul Aziz." Debu yang ada di hidung Muawiyah masih lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Ikhwani Fidin Rahimakumullah. Ini sebagai gambaran bagaimana keutamaan para sahabat Nabi. alaihi radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karenanya kita ingat sabda Rasul alaihi salatu wassalam la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi Fawalladhi nafsi biyadih." "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan kalian tasubbu ashabi, mencerca para sahabatku. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lau anna ahadakum seandainya seseorang di antara kalian anfaqa mithla Uhudin dhahaba menginfakkan seperti gunung Uhud emas ma balagha mudda ahadihim wala nasifah maka tidak akan mencapai satu mud infaknya mereka bahkan tidak mencapai setengah mud dari infaknya mereka setengah mud yakni hanya segenggam tangan mereka segenggam tangan mereka yang mereka infakkan berupa gandum berupa kurma masih lebih baik daripada infaknya kita berupa emas sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana kita akan menyamai amal-amal mereka secara total? Tidak mungkin. Ya, mereka berinfak dengan infak yang banyak. Ini baru bicara infaknya, belum bicara solatnya mereka, belum bicara puasanya mereka, belum bicara jihad mereka visabilillah, dan berbagai amal mereka. Nah, dari mana kita akan menyamai amal-amal mereka para sahabat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, atas dasar itu semuanya dan berbagai ayat yang lain, berbagai dalil yang lain, maka lalu sunnah meyakini nataradha anhum. Kita wajib mendoakan keriduan untuk mereka wa nataraham alaihim dan mendoakan rahmat untuk mereka semuanya. Ingat pula firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Hasyr setelah Allah Azza wa Jal menyebutkan para muhajirin lil fuqara'il muhajirin kemudian menyebutkan orang-orang Ansar walladzina tabawa uddara wal iman kemudian berikutnya Allah menyebut orang-orang yang datang setelah mereka Allah berfirman walladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang datang setelah mereka. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat mereka pun mendoakan, "Rabbana ighfir lana" wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami. Wali ikhwanina dan ampunilah untuk saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman yang telah mendahului kami dengan keimanan. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari kalangan muhajirin wal ansar. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan kau jadikan ada rasa dengki pada kalbu kami terhadap mereka. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا innaka raufur rahim wahai Rabb kami sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang lihatlah pada ayat ini Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang orang-orang yang datang setelah para sahabat yang mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jal adalah mereka yang mendoakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in para sahabat secara keseluruhan dari kalangan muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwani din rahimakumullah. Allah pun menyebut keutamaan mereka di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29 dengan sebutan yang uh, sangat tinggi ya. Uh, bisa antum lihat pada surat Al-Fath ayat yang ke-29 Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar dan seterusnya. Ikhwani fid din rahimakumullah. Nah, atas dasar ini Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apa yang tadi kita sebutkan, keyakinan bahwa mereka wajib kita doakan dengan doa agar mendapat keridhaan dari Allah Azza wa Jal dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maghrib Baik, sementara kita cukup untuk sampai di sini persiapan sholat maghrib. Insya Allah kita lanjutkan ba'da sholat maghrib. Allahumma amin.